Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ustaz Rahman Ketua Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Bu Lereng Bu Lereng Bu Lereng Oke, Bu Lereng Masya Allah Zaklah Herustazana ya Yang saya hormati para jemaah semua Yang hadir di tempat ini Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna kita sebagai hamba Allah hendaknya selalu mengingat bahwa setiap tarikan nafas yang kita lakukan itulah nikmat dari Allah Jaya Jaya. Dan semuanya bisa sempurna karena Allah yang memberikannya kepada kita. Seorang hamba yang beriman tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bahwa dia mendapatkan nikmat itu karena dia pantas mendapatkannya. Tidak. Dia mendapatkan nikmat itu karena Allah yang memberikannya. Allahumma صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus menunjukkan rahmat itu kepada umat manusia. Apalagi antum di Pulau Bali, di tempat yang mungkin umat Islam minoritas. Sehingga di sini kewajiban antum untuk menunjukkan al-akhlaq al-islamiyah untuk menunjukkan bentuk-bentuk rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau rahmatnya bukan hanya untuk umat Islam tapi rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita adalah lil alamin untuk alam semesta ini maka semoga selawat senantiasa tercurahkan untuk beliau untuk istri-istri beliau para wanita hendaklah meneladani istri-istri Nabi Alaihissalam. Mereka adalah istri-istri yang kona'ah, yang menerima. Suaminya miskin. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup serba kekurangan. Di awal sebelum tahun 7 Hijriah beliau sangat kekurangan. Seringkali beliau berpuasa karena tidak ada makanan di rumah. Maka hendaklah kita meneladani istri-istri Nabi, meneladani putra-putri Nabi, meneladani para sahabat Nabi yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini tepatnya malam Senin tanggal 16 Syawal Betul jemaah. Tanggal berapa? Tanggal 16. Tanggal berapa? 15. 15. Tadi sebelum maghrib tanggal 15. Setelah matahari tenggelam tanggal 16. Karena kalender Islam bermula dengan tenggelamnya matahari dengan munculnya hilal bukan dengan jam 12 malam. 16 hari kira-kira kita meninggalkan bulan Ramadan. Apakah madrasatut taqwa selama sebulan penuh di bulan Ramadan kita sudah merasakan hasil? Setelah sebulan seperti sebuah pisau yang diasah sebulan penuh maka insya Allah itu pisau akan sangat tajam. Begitu pula orang-orang yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadhan yang kata Allah la'allakum tattaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbarnya di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan amin tiga kali. Amin. Amin. Para sahabat bingung. Mereka mendengar amin tapi tidak mengetahui apa yang diaminkan. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lama raqaita al-mimbar." Kita dengar kau mengatakan amin, amin. Apa yang kau amin? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, alaihi salatu wassalam, lama raqaitu darajal ula Ketika aku naik ke anak tangga pertama. Anak tangga mimbarnya Nabi ada berapa? Ada tiga. Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala syaqiyun abdun. Adraka Ramadan. Thumman salakha minhu falam yughfar Celaka. Melarat sengsara hidup seorang hamba yang dia merasakan bulan Ramadhan. Antum tahu pahala Ramadan jemaah Allah. Antum ingat dengan kisahnya Talha bin Ubaidillah yang dia mendapati dua orang yang masuk Islam bersamaan, yang satu lebih semangat beribadah, yang satu biasa-biasa aja, yang lebih semangat beribadah, akhirnya berjihad di jalan Allah, meninggal dunia. Yang satu hidup setahun umurnya tambah satu tahun. Dia meninggal di atas sanjangnya, tidak meninggal di medan jihad. Abdul Talha bin Ubaidillah bermimpi dia di pintu surga bersama dua orang itu. Tahu-tahu ada orang yang masuk, yang keluar dari surga. Menyuruh masuk orang yang matinya terlambat satu tahun. Bukan yang mati syahid. Suruh masuk. Talha heran. Lalu mak keluar lagi tuh. Dari dalam surga. Memanggil orang yang mati syahid. Lalu masuk. Dan terakhir dia keluar lagi mengatakan. Amma anta. Kalau kau belum waktunya belum. Kau pulang dulu. Bangun Talha bin Anak ingin menekankan bagaimana fadilah menghadapi bulan Ramadan dan mendapatkan Ramadan. Akhirnya Talha cerita keheranan, kok bisa ya? Yang mati syahid masuk surganya terlambat. Akhirnya para sahabat pun pada keheranan. Karena yang mereka ketahui pahala mati syahid. Akbar wa zirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam adalah jihad fi sabilillah. Gimana orang yang mati syahid, mati, mati di medan perang kok masuk masuk surganya terlambat dibandingkan yang mati di atas ranjang. Lalu mereka menjumpai Nabi alaihissalatu Nabi mengatakan kepada mereka, "Mimma ta'jabun?" Apa yang menyebabkan kalian keheranan? Alu ya Rasulullah tuh yang satu semangat beribadah mati di medan perang tapi masuk surganya kejauhan sama yang mati setelahnya padahal mati biasa. Oh, kata Nabi Alaihissalam. salatu wassalam. Alaysa 'asha ba'dahu sana? Bukankah orang itu umurnya ditambah setahun? Iya, masuk Islamnya bareng. Tapi matinya yang terlambat. Fasalla kaza wa kaza. Dan dia sholat berapa rakaat dalam satu tahun. Thumma adraka Ramadan. Dan dia mendapati bulan Ramadan. Iya ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjelaskan. Fa inna bainahuma. Di antara dua orang ini derajatnya perbedaannya di surga itu ma bainas sama'i wal ard. Antara langit dan bumi. Bayangkan. Makanya celaka orang yang hidup di bulan Ramadan, selesai Ramadan, masuk ke bulan Syawal, dosa-dosanya belum diampuni. Terus ngapain kau selama Ramadan? Padahal dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya pesan baginda Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam kafaratun lima bainahuma sebagai penghapus dosa tuh. Tapi kenapa orang ini tidak diampuni dosanya? Nabi mengatakan, Amin. Lalu Jibril mengatakan, Syaqiyun abdun adraka walidai, au ahadahuma falam yudkhilahu jannah. Celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya. Tapi ternyata dia tidak masuk surga. Jamaah, kalau ada tikus mati di lumbung padi, antum heran apa tidak heran? Tidak heran Ustaz kalau mati kekenyangan. Tapi dia mati kelaparan. Ini sangat mengherankan. Dan seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu lalu nggak masuk surga, ini celaka nih anaknya. Kenapa? Tiket masuk surga ada di depan dia. Tinggal dia ambil, dia berangkat masuk surga. Tapi dia tinggal tuh tiket. Maka Nabi mengatakan, Amin. Semoga celaka. Lalu yang ketiga, aminku yang ketiga, Jibril mengatakan, syakiyun abdun Zukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba yang dirimu disebut di hadapan dia. Namamu, nama Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di depan dia, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Antum jamaah semuanya celaka kalau tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Nabi kita Muhammad Anak tadi ngelihat ada air di sini sama. Kenapa ditunda air lah, Hah? Jazakallah ya, syukur. Alhamdulillah. Ingat tuh tiga kecelakaan kalau kita termasuk salah satu di antara yang ketiga itu celaka. Bagaimana ada orang yang tergabung di dirinya tiga perkara itu. Tidak berbakti sama orang tuanya sehingga tidak bisa masuk surga. Tidak bersolat kepada Nabi Alaihissalam sehingga celaka. Dan dapat Ramadan. Tiap tahun, berapa tahun Bapak merasakan bulan Ramadan? Saya umur sudah 65 tahun Ustaz. Ramadan, ya tiap tahun. Tapi saya nggak puasa. Alhamdulillah. Jadi paling tidak jamaah ada perubahan lah selesai Ramadan dan selesai kajian ini harapan ilmu itu merubah karakter kita. Kalau kita dapat ilmu, orang bodoh tidak berubah wajar. Karena dia nggak paham, nggak nggak ngerti. Dia. Tapi orang pintar dapat ilmu tidak berubah, ini yang tidak wajar. Ya hidayah. Ibunda Sufyan al-Thawri. Anak yatim nih Sufyan alim ulama yang terkenal. Ibunya Sufyan tsauri memberikan duit kepada Sufyan sebanyak 10 dirham. Khud hadhihi 10 dirham. Kau ambil nih 10 dirham dan kau belajar dengan 10 dirham 10 hadis. Tiap hadis satu dirham. Dari dulu yang namanya nuntut ilmu itu butuh duit. Dari dulu Bahkan Imam Syafi'i berpesan, "Lan tanalul ilma illa bi sittati." Kau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam perkara. Salah satunya bulghah. Ada, ada biaya. Maka Ibu dia sekian ngasih anaknya duit 10 dirham. Kau cari 10 hadis. Kau belajar banyak ulama hadis. Kau belajar. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat. Ada perubahan sikap enggak di dirimu? Gaya ngomongmu, Nisyati jalanmu, dudukmu. Kau berubah enggak? Kalau ada perubahan, terus kena. Teruskan kau belajar. Nah. Insya Allah barokah ilmu yang kau dapat. Tapi kalau tidak ada perubahan, berhenti. Aku takut ilmu itu yakun wabalan aneh. Ilmu itu jadi petaka buat engkau nantinya. Bertahun-tahun belajar. Dengarkan kajian, dapat ilmu. Tapi tidak berubah, menjadi lebih baik, jadi bala ilmu yang dimiliki. Maka harapannya dengan Ramadan kita berubah dan dengan menuntut ilmu kita berubah jadi lebih baik. Berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Ya kalau kita melihat fenomena dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak yang lupa dengan orang tuanya. Khususnya yang sudah menikah. Kenapa anak katakan seperti ini? Karena yang sudah menikah ini kadang-kadang udah dewasa, udah paham dia. Kalau yang anak-anak muda masih nggak paham. Tapi yang udah menikah dia paham, dia udah jadi bapak, istri yang jadi ibu. Dia sudah paham dengan derita orang tuanya. Tapi ternyata malah lupa sama orang tuanya. Sebagian ada yang menjadikan orang tuanya pembantu di rumah. Sebagian ada yang hanya mengirim uang buat orang tuanya tapi tidak pernah menengok orang tuanya. Entah di di buleleng, buleleng. Ini kebanyakan perantau apa memang penduduk asli? Campur aduk. Nah, kadang-kala orang yang merantau itu di Bali mungkin sudah tahu, sudah lupa orang tuanya. Dia sudah sibuk sama istri, sama bini sama anaknya sudah menikmati kehidupan di sini dia hanya bisa telepon Umi bekhair mi baik Umi ya alhamdulillah mi kita semua bekhair ya mudah-mudahan Umi dijaga sama Allah assalamualaikum selesai sudah subhanallah di dalam Al-Quran Karim berulang kali Allah Jalla Jalaluh mengingatkan agar anak berbakti kepada orang tua. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 83. Jamaah, anda lihat sebagian sudah mulai ngantuk. Jadi yang datang ke majelis ilmu itu ada tiga orang. Saya pengen nyebutkan anak kasih hadiah. Tiga jenis orang yang datang ke majelis ilmu. Tadi Ustaz Rahman jelaskan tuh, ada orang yang berlindung kepada Allah, Allah melindungi dia, ada orang yang malu, akhirnya Allah juga malu sama dia, ada orang yang berpaling dan Allah pun berpaling sama dia. Bukan itu. Jemaah. Yang datang ke majelis ilmu itu yang pertama ada orang yang alim. Orang berilmu. Untuk menambah ilmunya, merefresh ilmunya seperti para ustadz yang hadir, para alim ulama yang hadir majelis ilmu Mungkin dia mengatakan yang disampaikan Ustaz anak udah tahu semuanya. Tapi anak ingin merefresh ingatan anak. Nah, yang kedua muta'alim. Ada orang yang datang untuk belajar. Untuk belajar. Yang ketiga mustami. Orang yang datang untuk mendengarkan. Apa bedanya muta'alim sama mustami? Anak kata dia. Kalau orang yang belajar akan mendapatkan ilmu sesuai dengan niatnya. Kalau orang yang mau dengarkan, nggak dapat apa-apa dia. Hmm. Ah. yang nggak apa-apa lah, kasih hadiah. Tapi bukan itu tadi. nah, siapa yang mau jawab? Fadbal. Bukan dia datang memang. Mau dengarkan dia memang datang. Nah, ya, tafadhol. Kalau muta'ali mencatat, kalau musami bawa kuping. Itu bedanya ya, Pak. Kalau muta'ali ini memang dia bawa peralatan. Ah, anak ini mau catat nih. Soalnya kalau enggak, anak datang nanti masuk kiri, keluar kanan. Maka bedanya muta'alim sama mustami, kalau muta'alim bawa pulpen sama kertas, kalau mustami bawa kuping. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah semua dapat rahmat dari Allah SWT. Kata Ibnu Mas'ud, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an." Wala takunir rabi' fatahla." Kau jangan jadi orang yang keempat. Karena ketika para ulama dulu ngajar, itu para penuntut ilmu bawa bawa buku. Tapi ada orang-orang yang hanya membawa telinga. Biasanya kalau bawa telinga itu ya mulai bersandar kalau ceramahnya enak lanjut, kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya mulai dia merem-merem. Tapi kalau muta'alim enggak dia bawa, anda memang mau belajar nih. Ah, salah satu yang antum catat nih surat Al-Baqarah ayat 83. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana Ketika kita mengambil sebuah perjanjian atas Bani Israel. Apa perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Tauhid. Jangan minta sama siapa-siapa. Jangan memohon kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsanan. Dan Allah mengambil perjanjian setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu wajib kurba wal yatama wal masakin berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, anak miskin. Sebagian orang dibalik. Dia masya Allah sama anak yatim demen banget. Bikin acara bagi-bagi sama anak yatim. Tapi sama orang tuanya tidak. Kau seharusnya sama orang tua Ingat ketika seorang sahabat datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni suhbati atau sahabati. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Yang paling berhak mendapatkan pertemananku? Yang paling berhak mendapatkan kebaikan aku? Kalau aku punya satu senyum Siapa yang paling berhak mendapatkan senyumku itu? Kalau aku hanya memiliki satu hadiah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan hadiahku? Kalau aku hanya memiliki satu waktu dalam sepekan untuk duduk bersama dia, siapakah orang yang berhak mendapatkan waktuku itu? Siapa yang Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ummah, ibumu, Qultu maman Lalu siapa ya Rasulullah? Ummah. Lalu ibumu. Qultu maman man? ummah. ibumu kata Nabi SAW. Qultu maman man? summa abu. Setelah itu baru bapak. Summa ajna fal Lalu yang dekat, yang lain. Orang kan dalam kehidupan ini memiliki banyak hubungan. Dia punya sahib, dia punya paman, dia punya kerabat, dia punya adik, dia punya kakak, dia punya tetangga, dia punya guru, dia punya ustaz. Di antara semua manusia itu, orang yang paling berhak mendapatkan waktu kita. Mendapatkan kebaikan kita itu orang tua kita. Ibu kita. Terus terang, ada anak-anak ya Allah ya, anak masih ingat di Jakarta. Ada seorang anak dia hidup satu kampung sama ibunya. Satu kompleks. Anak nginep di rumah dia. Anak tanya sama dia, bang, abang, anak dibawa ke rumah ibunya, abang ke rumahnya mama ini tiap hari bang, enggak usah sibuk usah. sepekan sekali, subhanallah. Dia mungkin bisa duduk sama sohibnya. Ada orang yang Masya Allah, senang duduk sama temennya, ngundang temennya. Tapi duduk sama orang tuanya sebentar udah bosan. Kau tidak tahu bagaimana orang tuamu tatkala engkau kecil. Dia menemanimu dalam semua hal. Ketika nangis kau minta dibelikan ini dibelikan sama orang tua. Ketika bermain duduk di sampingnya orang tua. Kau digendong kemana-mana. Dan anak setelah menjadi orang tua, anak lihat ya peran seorang ibu ya. Allahu Akbar. Ketika si kecil nangis di malam hari itu, ibu bangun digendong sama dia. Dan kondisi dia ngantuk. Keliling dia ke belakang. Kemana? Ya kalau anaknya panas ya, dia lakukan segala hal. Bahkan seorang ibu khususnya, dia siap mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Ini perintah Allah. Kita ini seharusnya faham jemaah. Bahwa Islam datang rahmatan lil alamin. Dan orang yang paling berhak mendapatkan rahmat antum adalah kedua orang tua. Kemudian di surah An-Nisa ayat 36. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah, jangan-jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Tauhid. Tujuan diciptakannya langit dan bumi ini Tujuan diciptakannya umat manusia ini agar mereka mentauhidkan Allah. Maka itu perintah pertama dan itu kunci masuk surga. La ilaha illallah. Ada orang berbakti sama orang tuanya. Ada orang yang sangat baik bahkan dikenal oleh seluruh penduduk. Ini orang paling berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau ia tidak bertauhid, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا amal kebajikan dia akan jadi debu yang berterbangan syaratnya tauhid maka itu perintah Allah wabil walidaini ihsan lagi Allah katakan dan berbuat baiklah kepada orang tua setelah orang tua wabil qurba wal yatama wal masakin kau berbuat baik kepada kerabatmu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, wal jari dzil kurba, tetangga yang jadi kerabat dengan engkau wal jari junub, tetangga yang jauh wasahibi bil jam, teman dalam perdagangan, teman dalam perjalanan, wabni sabil, orang yang putus perjalanan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, wa ma malakat aimanuhum kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fahura. Allah nggak suka semua orang yang sombong membanggakan dirinya. Maka ingat, Allah ingatkan orang tua. Kemudian di surat Al-Isra ayat 23. Coba antum sudah dapat berapa ayat tuh? Tiga ayat, masya Allah. Antum pulang nanti dibaca di rumah. Insya Allah antum udah berulang kali membaca ayat itu. Apalagi di bulan Ramadan. Syahrul Quran syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Dibaca tuh. Tapi mungkin antum tidak melihat artinya. Supaya ketika kita melaksanakan perintah, ini Allah yang nyuruh anak. Di surat Luqman, wasalna insana biwalidayhi ihsana. Ada kadang kala seorang anak yang mengatakan, Ya Ustaz, Aba anak ini Ustaz. Tidak pernah berbuat baik sama anak. Anak ketika kecil ditinggal sama orang tua. Orang tua bekerja di luar negeri. Atau orang tua meninggalkan ibu anak. Ibu anak bekerja sendiri sampai anak besar. Ketika anak sukses, baru bapak anak datang. Apakah anak harus berbuat baik kepada bapak anak? nah wajib untuk berbuat baik. Antum tahu bagaimana Nabi Ibrahim Bapaknya itu pembuat patung. Pembuat berhala penjual berhala, penyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim terus mendakwain orang tuanya. Akhirnya orang tuanya marah. Kepada Nabi Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Aku usir kau, nggak kenal lagi sama kau. Kau kalau nggak berhenti ngasih nasihat aku, nggak berhenti dengan yang kau dakwahkan itu, aku akan merajam Ini bapaknya. Mengatakan itu kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu ka nabi hafiyah. Semoga Allah menyelamatkan engkau wahai ayahanda. Itu bapaknya seperti itu, coba. Islam mengajarkan berbakti sama orang tua dalam semua kondisi. Jadi kalau ada anak yang merasa orang tuanya kok mau ngambil manfaat aja usaha setelah anak sukses dia datang dia tetap bapakmu. Kau bisa hidup, kau ada di dunia karena sebab ada bapak. Walaupun bapakmu zalim, walaupun bapakmu kafir, tetap huma fid dunya ma'ruf. Di surat Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbil hamhumā kamā 23 24 25 Allah mengatakan dan Allah telah membuat keputusan Allah telah menetapkan, Allah telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan jamaah. Jadi kalau pengajian itu berulang judulnya, sebenarnya memang seperti itu orang harus diingatkan. Antum kalau baca Al-Quran Al Karim, berapa kali Allah sebutkan tentang surga? Berulang kali. Berapa kali Allah memanggil kita agar kita melaksanakan sholat? Banyak kali. Berapa kali Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi SAW. Beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Berzikir banyak kali. Kenapa? Karena kita sering lupa. Jam. Makanya diingatkan. Dan di ayat ini Allah mengingatkan. Wabil walidaini ihsan. Lalu ke imma yablughanna indakal kibar. Kau lihat dalam posisi orang tuamu itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Keduanya atau salah satu dari keduanya. Kenapa Allah ingatkan agar kita berbakti kepada orang tua tatkala mereka sepuh? Padahal kewajiban berbakti ketika kita muda, mereka muda pun kita wajib berbakti. Biasanya kalau orang tua masih muda, yang butuh itu anak Bapak belum butuh sama kita. Orang tuanya masih bisa bekerja, orang tuanya masih sehat, dia nggak butuh. Tapi kalau sudah tua renta, di sini dia butuh sama antum. Maka Allah ingatkan, ketika orang tua kalian sudah sepuh, berarti kalian sudah tua. Orang tua sepuh-sepuh itu umur berapa jemaah? 60 lah, 50, kepala 5 ke atas lah itu sudah mulai mulai capek-capek. Pensiun nomor berapa? Oke, 58. Dulu 55, 56, sekarang 58, mungkin nanti 60. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas orang pensiun itu ya bisa disebut sepuh. Udah kau nggak usah kerja. Biar yang muda kerja. Saat Pada saat inilah anak memiliki kewajiban berbakti yang lebih Kata Allah ketika orang tuamu sepuh. Dua atau satu. Mungkin satu meninggal dunia. Atau yang satu masih muda. Karena kadang-kala bapak kita Masya Allah. Baru menikah umur 35 tahun. Ibu kita umurnya 20 tahun pada waktu itu. Ada perbedaan umur 15 tahun. Jadi yang sepuh duluan siapa? Bapak kita. Ibu kita masih muda, masih sehat. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Tapi apa yang harus kau lakukan? Fala taqul lahuma uffin. Allah mulai dengan masalah lisan. Jangan pernah engkau mengatakan uff kepada bapak atau ibu. Orang kalau sudah sepuh itu banyak permintaan. kadang Kadangkala permintaannya aneh-aneh. Iya. Ada seorang ibu yang dia ngomong sama anaknya, nah umi kepingin nak diantarkan ke tempat sohib-sohib perempuan dia. Apa kata anaknya? Ini cuma 30 menit. Anak antarkan, anak tunggu. Umi nggak ada, anak tinggal. Ibunya butuh sama anaknya. Kalau anaknya tidak mengantarkan, tidak berangkat. Kata uminya, iya nak. Diantar. Sampai sana ditunggu sama anaknya. Ada jam, dia lihat jam. 30 menit diketuk. Mungkin di dalam ya umiknya lagi seneng-seneng ketemu sama sohibnya macam-macam nggak dengar. Anaknya pulang ditinggalkan ibunya. Dapat berapa waktu ada telepon ke rumah itu disebutkan kalau anaknya sudah tabrakan dan mati. Ya, tiga mah. Wala taqullahuma uff kalau ada ucapan yang lebih rendah dari um akan Allah sebut. Allah mengatakan itu ucapan yang paling rendah yang menyakitin hati orang tua. Kadang kala anak dipanggil, "Nak, ibu kepingin ini, Nak." "Ya, ya, ya." Ya, iya dengan intonasi yang tidak mengenakan. Walatan harhum. Jangan menghardik keduanya kalau yang pertama ucapan, yang kedua ini kadangkala tindakan tangan. Aduh, aduh, aduh, tidak. enggak. Kadangkala tangannya seperti ini kepada orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Itu adalah kedurhakaan. Durhaka. Wa qullahuma qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang mulia. Kau kalau mau ngomong sama orang tua, pilih kata-katamu. Kau mau ngomong apa sama orang tua? Aku takut nyakitin hati ibu. Ada ada seorang anak Abu Hurairah atau siapa yang tidak pernah atau ada salah satu dari ulama salah yang tidak pernah makan sama ibu. Dia makan satu meja sama ibunya nggak pernah. Dia biarkan ibunya makan dulu baru dia makan. Ditanya, kenapa kau tidak melakukan itu? Iya, aku takut aku makan, ibuku kepingin sesuatu, aku ambil sesuatu itu. Gak mungkin ibu itu ngomong jemaah. Kalau hatinya yang diminta sama anaknya dikasihkan sama ibunya. Si anak ingin berbakti sama ibunya. Umi, umi makan itu. Setelah umi makan, sisa itu baru dimakan oleh anak. Takut dia durhaka sama Ada seorang alim ulama, Masya Allah. Kalau nggak Raja bin Haywa. Lagi ngisi pengajian, ibunya datang. Muridnya ini banyak coba. Ibunya yang datang mengatakan, "Kum ya haywah, fa'at imid dajjal." Haywah bangun, Ay ayamnya belum kau kasih makan. Enten. Kira-kira kalau ada seorang ustaz duduk di sini kemudian dipanggil ibunya, "Syafiq, Syafiq, eh, itu ayamnya belum kau kasih makan." Ya, ini nanti insya Allah habis kajian. Ini haywah langsung bangun. Berangkat. Dia laksanakan perintah ibunya. Bayangkan perintah orang tua ini. Kau sedang sholat sunnah, dipanggil sama ibumu, kau putus sholat sunnah. Sholat kau ini Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fulan. Fulan. Berhenti sholat. Para mak mengatakan boleh memutuskan sholat sunnah karena menjawab panggilan orang tua itu wajib. Maka perhatikan kita nggak main-main sama orang tua kita. Wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah. Engkau rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang buat kedua orang tuamu. Kau mau diinjak-injak, mau diapakan, terserah orang tua. Ingat seorang seorang anak yang melaporkan bapaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak mengajukan bapak yang mengatakan ya Rasulullah, inna abi akhdaman. Bapakku ini ngambil hartaku. Oh gitu. Bapakmu ngambil hartamu. Iya Rasulullah. Panggil bapaknya. Masya Allah. Berapa menit lagi Ustaz? Kok sudah mau azan Ustaz? Hah? Tujuh menit lagi? Siap. Anak izin minum dulu jamaah. Alhamdulillah. Panggil bapakmu ke sini. Dipanggil bapaknya. Dan, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa benar kau mengambil harta anakmu? Kata orang tuanya, iya ya Rasul. Aku ngambil harta dia. Apa nggak boleh aku ngambil harta dia? Aku yang membesarkan dia ya Rasulullah. Aku yang hidup susah untuk dia. Aku yang begadang malam agar dia tidur nyenyak. Ketika dia sakit, aku yang capek untuk dia. Apakah ketika dia besar, aku nggak boleh ngambil harta dia ya Rasulullah. Kemudian itu dipanggil sama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, Anta wa malu kali abi. Kau, kau tubuhmu semua. Bersama semua hartamu, itu milik Bapak. Nggak ada orang tua itu ngampun sama anaknya itu tidak ada. Ingat nih anak-anak. Ada seorang syekh yang didatangi oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, Syekh, Anda mau tanya, Syekh, kata dia. Iya, kamu mau tanya apa? Syekh, gini, Syekh, ini masalah keluarga, kata dia. Ibuku ini numpang sama aku, Syekh. Syekh mengatakan, tolong pertanyaanmu diulangi. Syekh ini, Syekh, ibu anak ini numpang sama anak. Tolong pertanyaanmu diulang lagi. Syekh, ini saya ibuku ini numpang sama aku. Kata Syekh, tolong diulang lagi pertanyaanmu. Syekh, tolong saya dengerin dulu aku ngomong Syekh. Anda pertanyaanmu salah. Seharusnya kau katakan kau itu numpang sama ibu. Kata yang bertanya, ya kalau itu sudah selesai. Kalau memang sang anak yang numpang sama orang tuanya, selesai urusannya. Dia ingin mengatakan melaporkan ada keributan antara istri sama ibunya, ibunya numpang. Berarti ada pikiran gimana kalau ibunya dipindahkan? Kau yang seharusnya pindah. Kalau kau mau pindah, bukan ibumu yang dikeluarkan dari tempat itu. Ingat nih. Kita kadang kala salah mendudukkan orang tua kita. Engkau malu kali abi. Kalau bapakmu datang, nah aku ambilnya motormu nak, fadl lah, abah. Itu motor motornya abah. Jangan sampai jamaah. Azan Ustaz. Baik, kalau sudah waktu azan kita sholat nanti kita masuk kita lanjutkan sedikit lalu masuk tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan salat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd haibati fillah melanjutkan kajian kita tentang berbakti kepada orang tua selama keduanya masih hidup mumpung masih ada keduanya dan ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan tadi memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Jalla Jalal. Bahkan menjadi kewajiban kedua setelah bertauhid. Itu berbakti kepada orang tua. Kalau kita melihat bagaimana Nabi menanamkan tentang berbakti kepada kedua orang tua di dalam banyak hadis Muawiyah As-Sulami mengatakan Ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam Fakultu ya Rasulullah inni uridu al-jihad fi sabilillah Wahai Rasulullah aku ingin berjihad di jalan Allah artinya dia ingin surga Allah Nabi tidak bertanya kepada dia apa persiapanmu Apakah kau sudah latihan tiap hari? Apakah kau pernah berperang sebelumnya? Apa yang engkau miliki? Nabi tidak bertanya itu. Malahan Nabi bertanya, "A ummuka hayya?" Ibumu masih hidup. Mau jihad yang ditanya ibumu masih hidup. Qultu Iya ya Rasulullah. Di sini Nabi mengatakan ilzam rijlaha fasamma al-jannah. Kau kan cari surga. Engkau ingin berperang, berjihad, kau cari surga. Engkau terus-terusan berada di kaki ibu. Di situ tuh surga. Bayangkan nih orang mau mau berjihad. Ada yang lainnya juga mau berjihad dan mau berhijrah. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Ini jamaah, orang mau jihad mau berhijrah, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, irji ilaihima. Kau pulang kepada keduanya, fa'adhikhum. Bikin mereka tersenyum, tertawa sebenarnya engkau telah membuat keduanya menangis. Itu mau jihad. Apalagi cuma mau nuntut ilmu. Apalagi cuma mau bekerja cari dunia. Sebagian anak Masya Allah kerja di Jakarta. Ibunya di sini ngatakan nak jangan nak. Nggak bisa bu, aku mau ke Jakarta. Ibunya ngomong jangan kau tetap berangkat durhaka kau sama orang tua. Dan kalau ibuku mengatakan nak pulang, pulang. Jangan kau mengatakan Ustaz, anak punya anak, punya istri, gimana makan mereka? Allah yang kasih makan mereka. Kau punya kewajiban berbakti sama kedua orang tuamu. Sebelum kau berbuat baik sama anak dan istri. Tapi subhanallah ya. Orang tua ini apalagi ibu ya. Kadangkala dia membiarkan anaknya. Anaknya memaksa. Mau berangkat kerja ibunya ngomong jangan nak. Besok anaknya lagi memaksa ini itu. Akhirnya ibunya dengan sakit hati ya udahlah kau berangkat. Jangan sampai kau menyakiti kedua orang tua. Dan kita tidak akan pernah bisa membalas budi kedua orang tua kita. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia pernah mendapati orang menggendong ibunya. Kalau sekarang orang umroh, orang haji pakai kursi roda. Dulu nggak ada kursi roda. Yang ada digendong. Ana masih melihat ketika di tahun 1419 ketika kita di Madinah dan berangkat umroh itu kalau ada perempuan atau lelaki yang tuaran tadi tidak bisa tawaf itu ditandu ditandu di kepala orang empat yang nandu untuk tawaf untuk sa'i belum kursi roda belum waktu itu sekarang udah pakai kursi roda ini orang dikatakan dari Yaman gendong ibunya untuk berangkat haji. Dia tawaf, dia ketemu sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia melantunkan bait-bait syair mengatakan Inni ana ba'iruhal muzallal In uz'irat rikabuha lam uz'ar Lalu dia mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab Aturani ya zaituha Apakah menurutmu aku sudah membalas budi ibuku. Aku bawa dari Yaman, aku gendong. Dan aku adalah kendaraan dia. Kalau onta-onta itu dikagetin pada kaget, aku tidak pernah kaget untuk menyenangkan ibuku. Kira-kira aku sudah membalas budi ibuku belum? Apa kata Abdullah bin Umar? La wala zafratun min zafaratiha. Tarikan nafas ketika dia mengeluarkan engkau dari perutnya itu satu belum kau balas. Satu belum kau balas. Apalagi yang lain. Ada lagi seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya dia ini ngurusin ibunya. Ibunya sudah di atas ranjang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku yang membersihkan dia. Wa asifu wajhi anha. Dia bersihkan ibunya kalau buang kotoran apa dan dia palingkan wajahnya. Karena nggak ada orang lain yang merawat ibunya, dia yang merawat ibu. Dia tanya sama Umar bin kira-kira aku udah balas budi baik ibuku belum? Belum, kata Umar bin Kan sama, kata anak ini. Aku merawat ibuku sebagaimana ibuku merawat aku ketika kecil. Nggak sama, kata Umar. Dulu ibumu ketika merawat engkau kecil, ibumu berharap kau panjang umur. Tapi kau sekarang merawat ibu dalam kondisi tua, kau berharap ibumu cepat mati. Karena anak udah capek merawat ibu. Ibu juga tersiksa, kesian, ibu macam-macam padahal kau yang capek. Kata Umar Hasan. Anak pernah membaca dan sampai hari anak lupa di mana anak baca. Ada buku Birul Walidain kalau nggak salah. Cerita tentang empat bersaudara. Empat bersaudara ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua, nggak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga capek ibunya. Akhirnya empat orang ini musyawarah ibu ini harus ikut satu orang. Nggak bisa pindah-pindah kayak gitu, sian ibu. Kata kakaknya paling besar gini, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Yang ngerawat ibu udah dapat warisan. Adik-adiknya ngomong, masa kita udah capek ngerawat nggak dapat warisan lagi. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Nggak ada yang mau adik-adik. Akhirnya kakaknya yang merawat. Kenapa kakaknya mengatakan itu? Karena kakak ingin merawat ibunya. Apa pantas seorang yang membawa kunci surga di rumahnya masih minta uang? Pantas dia masih minta. Kunci surga dia bawa ke rumah. Pintu surga dia bawa ke rumah. Maka kita harus bangga harus berbahagia tatkala bisa merawat orang tua kita. Kita bawa orang tua kita. Apa saja yang diminta kau berikan sama pemamu. Dan berbakti kepada orang tua di dalam Islam tidak hanya ketika orang tua hidup. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia kita wajib berbakti. Dengan senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Dengan senantiasa berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Karena biasanya kalau orang tua meninggal, banyak hubungan silaturahim yang terputuskan. Bapak meninggal, kita tidak lagi berkunjung ke rumah paman. Kita tidak lagi berkunjung ke rumah sepupu kita. Ya udah udah sibuk masing-masing. Padahal salah satu bentuk kebagian kebaktian anak yang paling mulia kepada orang tuanya adalah tatkala dia berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Kau cari teman-teman bapak. Apalagi kerabat, apalagi bibi, paman yang disukai sama bapak kita, kita seharusnya terus berbuat baik sama mereka. Abdullah bin Omar bin Khattab dalam satu perjalanan ke Mekah atau pulang dari Mekah, dia ketemu sama orang Badui. Akhirnya sama Abdul bin Umar dibuka imamah, surbannya dibuka, diberikan kepada orang Badui itu. Dan keledai yang biasa untuk ganti naik onta, kalau capek naik onta, naik keledai. Itu dihadiahkan kepada orang Badui itu. Akhirnya sahabat-sahabat yang mengatakan, abu Abdurrahman ini orang kok kasih dua dirham dia senang banget. Kok bisa kasih uang begitu banyaknya, harta begitu mahalnya buat dia? Apa kata Abdullah bin Umar? Inna hada ini orang ini karena abu sadiqan di Bapaknya orang ini dulu temannya bapakku. Bapaknya dia mah. Bukan orang itu temannya Umar bin Khattab. Tapi bapak yang temannya Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar melakukan itu karena dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi abi." Termasuk puncak kebaktian seorang anak. ia terus berbuat baik kepada orang-orang yang cintai oleh orang tua. Oleh bapak. Hadza wallahu a'lam Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat membuat kita bisa berbakti sama orang tua ini pertanyaan udah banyak yang masuk panitia udah dibaca nih. Nah, panitia dibaca yang berkesesuaian dengan coba ini juga. Ustaz, bagaimana caranya saya berbakti kepada orang tua yang ada di kampung halaman? Sedangkan orang tua menyuruh saya merantau. Nah, Ketika orang tua yang menyuruh, maka bentuk kebaktianmu kepada orang tua, kau merantau dan tidak berkhianat kepada orang tua. Apa tujuan orang tua menyuruhmu merantau? Agar paling tidak kau mendapatkan manfaat dari perantauanmu. Baik berupa harta, berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Maka jangan sampai anak merantau dan berkhianat sama orang tuanya. Di sini dia tidur-tiduran, di sini dia tidak bekerja dengan baik, maka bekerjalah dengan baik. Ambillah manfaat dalam perantauanmu. Terus doakan kepada orang tuamu kapan kau memiliki rezeki balik hanya untuk berjumpa dengan orang tuamu. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah membantu orang tua dalam bentuk bentuk amal kepada orang tua disebut sebagai sodakoh? Nah, surat Al-Baqarah Orang-orang bertanya, Yes, alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka menginfakkan harta mereka. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakan kepada mereka bahwa apa yang kalian infakkan dari harta kalian itu, maka yang paling berhak mendapatkannya siapa? orang tua. Kedua orang tua. Kerabat-kerabat kalian. Kau akan dapat dua pahala. Pahala sedekah itu sendiri. Yang kedua pahala. Silaturahim. Dan ketika engkau beramal, berbuat baik kepada orang tua, tentunya itu lebih mulia daripada kau berbuat kepada orang lain. Makanya jangan merasa kalau ngasih orang tua nggak dapat pahala. Pahalanya lebih besar daripada kalau ngasih orang lain. Hadza wallahu a'lam Ustaz, mana yang didahulukan? Apakah berbakti kepada orang tua atau menikah? Karena setahu anak berbakti kepada orang tua itu wajib hukumnya. Sedangkan menikah adalah sunnah. Mohon koreksi bila anak salah. Karena saat ini kebutuhan mendesak anak. saat ini adalah berbakti kepada orang tua namun anak ingin menikah. Pertama, tidak bertentangan pernikahan dengan berbakti sama orang tua. Maka ya antum harus belajar ketika menikah apa saja yang seharusnya antum lakukan menjadi seorang suami dan apa yang harus antum lakukan sebagai seorang anak. Cuma kalau antum mau menikah ngomong sama orang tuanya. Saat udah ngomong sama orang tua tapi nggak dikasih sama orang tua. Yang kau terus memohon mendoakan orang tua ngajakan ayah, ibu, anak kayaknya kalau nggak menikah takut berzina nanti. Mungkin orang tuanya mengatakan, ya udah kau malam ini nikah sudah bismillah. Ya karena anaknya udah takut berzina orang tuanya. Maka dengan cara yang baik. Ingat, iya kalau dikatakan berbakti sama orang tua wajib, menikah sunnah, nah. Tapi kadang-kala menikah itu jatuh wajib. Ketika engkau tidak menikah, kau melakukan dosa. Maka perlu perhatian di sini agar kita tidak menganggap kedua perbuatan itu bertentangan. Tidak. Dua-duanya amal kebajikan. An-nikahu sunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam Kau menikahkan, kau terus berbuat baik kepada orang tua. Makanya kalau menikah, cari istri yang solehah. Yang bisa membantumu berbakti sama orang tua. Kayak Rasulullah Wasallam mengatakan tentang empat harta. Ya, tiga-tiga. Ada tiga harta yang seharusnya kita buru dalam kehidupan ini. Harta yang paling mulia anak kasih hadiah. Antum sudah jawab tadi? Yang belum jawab. Nah, apa? Tiga harta yang paling mulia. Ini untuk akhwat. Enggak apa-apa, masih ada hadiah. Yang pertama? Yang pertama istri yang cantik. Yang kedua keturunan. Yang ketiga Adilul Islam. Kayaknya kurang tepat, jemaah. Tiga harta yang para sahabat bertanya ketika turun ayat, nah. Pertama orang tua, mertua, wanita soleha, yang ketiga nggak tahu. Insan yang selalu berzikir. Nah, ini dengarkan lisan yang selalu berzikir, istri solehah yang selalu yang bisa membangunkan untuk mengajak kebaikan kepada suami, istri yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang ketiga berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hati yang bersyukur, udah dibantuin itu nggak apa-apa hati yang bersyukur, dah apa Nah, kata ini kata Nabi Alaihi Wasallam ketika turun firman Allah الذين يكنزون إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم sampai akhir ayat itu para sahabat takut mengumpulkan harta ternyata harta yang ditumpuk yang ditimbun akan menjadi setrika setrika buat pemiliknya pada hari kiamat maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, lau alimna abdul amwal, fanattakhidhu. Kalau kita tahu harta yang paling mulia, kita akan kumpulkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi wa fi riwayatin wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala amril akhirah." Itu tiga. Lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur dan istri yang membantu urusan akhirat, bukan istri yang bisa buka warung. Nah, cari anak, cari istri yang bisa dapat fulus. Tiga itu aja. Makanya kalau kau mau menikah, ya cari istri yang soleh. Yang membantumu berbakti sama orang tua. Karena sebagian menantu itu lebih dicintai sama mertua daripada anak sendiri. Gara-gara tuh menantu baik. Maka fadol kau cari. Ustaz, apa yang harus anak lakukan jika suatu kesempatan sang anak ingin menghadiri majelis ilmu, sementara di saat yang sama si ibu ingin dan membutuhkan anaknya? Kau oh, sama ibumu ya. Kau bisa nutut ilmu di lain waktu, di waktu yang lain dan sekarang masya Allah dengan adanya kamera, dengan adanya media, kalau kau nggak bisa hadir sekarang, kau bisa belajar nanti. Kan? Alhamdulillah. Tapi berbakti sama orang tua, bayangkan sholat sunnah aja antum dipanggil sama ibu. Pulang berhenti kau sholat. Kau datang ibu. Hada wallahu a'lam Ustaz, adakah doa ikhtiar khusus agar segera dipertemukan dengan jodoh? Antum, antum nggak perlu dipertemukan, antum cari jodohnya bersamaan dengan safarnya Ustaz tolong doakan anak kami karena doa orang safar salah satu doa yang diijabahkan Masya Allah mudah-mudahan untuk cepat nikah dengan istri yang soleh dan semua yang belum nikah Barakallahu fikum Insya Allah doanya diaminkan sama semua terus gimana kalau yang sudah punya istri mengaminkan juga Ustaz Masya Allah berarti tambah nih Allah, hati-hati antum. Nah. Barakallah. Ustaz, ana mau tanya Afan sebelumnya pertanyaan di luar tema. Gimana kok lolos? Bagaimana caranya mendapatkan kekayaan? Ya, <laughs> dengan taat pada agama. Sedangkan Zaman sekarang banyak pekerjaan yang cuek pada sholat. Dan apa saja amalan yang harus diistiqomahkan untuk mencari rezeki yang barokah dan bisa membuat kaya. Jamaah, kekayaan itu nggak apa-apa. Nabi Alaihissalam mengatakan la ba'sa bil ghina liman Kekayaan itu nggak apa-apa buat orang yang bertakwa. Orang kaya nggak bertakwa, duitnya buat apa? Buat berzina. Duitnya buat minum-minuman. Duitnya buat melakukan kemaksiatan. Kalau kekayaan tidak dengan ketakwaan. Maka yang sebelah sebelumnya lima ittaqa. Lalu Nabi mengatakan, Walakinna sihhata khairun minal ghina lima ittaqa. Akan tetapi kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada harta. Antum tuh punya badan sehat, mau dihargain satu miliar. Yang bertanya mana? Tahu Yang bertanya kalau mamanya, oke okay, kau dikasih uang satu triliun, tapi kau setruk nggak bisa apa-apa di atas saja. Mau? Satu triliun bisa. Buat apa Ustaz ya, kalau ada kena stroke? Tak ada gunanya. Antum kadang kadang melihat orang pakai mobil mewah, masya Allah, mobil yang tipis itu, yang bisa terbuka kapnya. Antum melihat ada orang datang, masya Allah, masya Allah, kapan anda punya kayak dia? Tahu-tahu yang keluar kakinya putus satu pincang. Antum mau pincang naik mobil itu? Mau? Apa antum enggak Ustaz? Ahsan punya kaki sehat enggak apa sudah enggak punya mobil, yang penting dua kakinya sehat. Itu kata Nabi alaihi wasallam. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Antum mau minta kekayaan boleh tafadhol. Bahkan Nabi mengajarkan kita tiap pagi berdoa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu dawamkan tuh amalan itu. tiap pagi sebelum matahari terbit kau baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tuh, takut kalau dikasih rizki tapi ilmu nggak punya ilmu jadi mudarat. Warizqan tayiban. minta rizki yang thayyib, yang halal dan minta amalan yang diterima. Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni al huda wa tuqa wal afafa wal hina. Ya Allah aku minta kepadamu petunjuk. Masya Allah, jemaah udah cukup jemaah. <laughs> Ana udah udah mulai goyang nih jemaah. Nah, minta huda, wattuqa, wal afaf, wal ghina dan minta kekayaan, fadhal. Kemudian apa yang dimaksud dengan masuk surga? Kayaknya dia pertanyaannya dua aja, Jadi satu aja yang Anda baca. Ustaz, saya kan mau menikah. Tapi saya bingung dalam hal musik. Mau saya tidak memakai musik. Tapi dari pihak keluarga ingin memakai musik. Mohon solusinya. Saya berkaitan dengan pernikahan jamaah. Rasulullah SAW mengatakan ahli nikah itu umumkan pernikahan kalian dengan rebana. Atau Nabi sallallahu Jadi dup rebana itu disunnahkan. Ingat, disunnahkan agar ada ketika pernikahan dan hari raya. Jadi ketika pernikahan ada eh, nasid-nasid yang pakai duf. Jadi pakai rebana. Itu dipakai anak-anak kalau mereka bisa nyanyi, bisa apa, pakai rebana boleh. Bahkan itu dianjurkan sama Nabi alaihissalatu Jangan antum pernikahan yang disetel Al-Quranul Karim. Tidak tepat. Karena ini lagi senang-senang. Maka disuruh pakai juz. Atau tadi dikatakan dangdutan. A'udzubillah jamaah. Sebagian orang, uh, di Jember ini ada iklannya besar. Pernikahannya pulang-pulang. Undang penyanyi ini. Undang penari ular. Undang ini macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Itu dengan pakaian yang mininya biduan-biduan wanita ya. Itu anak kecil pada nontoni. Siapa yang tanggung jawab itu jawab? Tolong. Pernikahan itu kan mencari riba Allah. Biasanya ditulis mohon doa restu. Kau minta doa, tapi kau melakukan sesuatu yang Allah murkai. Gimana itu terjadi? Kau lihat bagaimana Nabi menikah. Bagaimana putri-putrinya dinikahkan sama Nabi Alaihissalam. Bagaimana Aisyah ketika mendatangi pernikahan. Itu ada semua syariatnya. Tinggal kita pelajari. Kita kan nggak mau belajar. Banyak di antara kita emang, ya udah biasanya kayak gini, kayak gini. Belajar jamaah. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang diminta tambahan oleh Nabi Alaihissalam cuma ilmu. Wakul Rabbi zidni ilmu. Minta tambahan ilmu agar kita paham. Dengan ilmu kau paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hadza wallahu a'lam. Anda mohon maaf jemaah. Anda juga kuatnya cuma sampai sini. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anak terima kasih banyak kepada semua yang berperan atas terlaksananya kajian kita pada malam ini. Khususnya mungkin MUI, Kabupaten Buleleng, dan Takmir Masjid Jami.